kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa tersebut. Oleh karena itu, <clears throat> dosa yang kerusakannya hanya menimpa dirinya akan lebih ringan daripada dosa yang kerusakannya menyebar pada orang lain. Artinya zulmun li nafsih wa zulmun li ghairihi itu lebih besar zulmun li ghairihi apalagi zulmun lillahi ta'ala. Bahkan kata Ibnu Qayyim, laisa fi dunya. Enggak ada di dunia ini yang namanya kejelekan, bahkan fil akhirati aidha. Laisa fi dunya wal akhirati syarrun aslan. Illa dunubu uqubatuha. Tidak ada di dunia dan di akhirat yang namanya syar, yang namanya kejelekan, kecuali dosa dan balasannya. Fasyarru ismun lidalika kulli. Maka yang namanya syar adalah nama atas semua itu. Dosanya, kemaksiatannya, dan balasannya itu syar wa asluhu min syarrin nafsi wa sayyiatil a'mal. Asalnya adalah dari kejelekan jiwa dan kejelekan amalan. Wahumal aslani ladhani kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'idhu minhuma fi khutbatihi. Dan dua itulah yang Nabi berlindung kepada Allah daripadanya. Di dalam khutbahnya. Seperti di setiap khutbah beliau, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung dari kejelekan-kejelekan jiwa kami dan kejelekan-kejelekan amalan kami. Karena itulah yang namanya syar. Yang lain bukan syak. Ada yang mungkin dirasakan sakit, tapi bukan syak. Seperti kamu berjuang di jalan Allah, terluka. Itu bukan azab. Di dunia menjadi penghapus dosa, dan di akhirat menjadi kebanggaan. Launuhu launuddam. nudam, Warnanya warna darah. Tapi harumnya, harumnya misik. Jadi seorang mujahid yang terluka. Nanti yaumul qiyamah dibangkitkan dalam keadaan masih terluka, masih memerah darahnya. Tetapi harumnya minyak kesturi. Tentunya kesturi yang di jannah, bukan yang di dunia. Semua orang kagum kepada orang ini yang harumnya semerbak kemana-mana. Apa gitu Syar? bukan syar. Syar itu pada kejelekan jiwa, kejelekan amalan, yakni kemaksiatan-kemaksiatan, dan balasan-balasannya. Itu syar. Wasayyiatul a'mali min syururin nafsi. Sedangkan kejelekan-kejelekan amal perbuatan itu lahir dari jiwa yang jelek. Pada jiwa yang jelek akan ada amalan yang jelek. Fa'ada syarru kulluhu ila syarri nafsi. Berarti kejelekan seluruhnya kembali kepada kejelekan jiwa. Fa inna sayyiatil a'mali min furu'ihi wa thamaratih. Karena sesungguhnya kejelekan-kejelekan amalan itu merupakan cabang-cabangnya atau buah-buahnya. Jadi kejelekannya adalah syarun nafsi, kejelekan jiwanya. Kalau sudah jiwanya syar, walaupun badannya berbuat seakan-akan baik, pasti kepura-puraan. Seperti pembahasan pada Jumat tadi siang. Pasti apa? Kepura-puraan. Mengapa? Karena dasarnya jiwa yang jelek jiwa kemunafikan yang fi qulubihim zayghun, fi qulubihim syakun fi qulubihim maradun. Maka kalaupun kelihatan berbuat baik, ternyata nggak asli. Apalagi perbuatan jeleknya, maka jelas itu lahir dari jiwa yang jelek. Wa qad Fimana qawlihi min sayyiati a'malina. Diperselisihkan oleh para ulama tentang mana ucapan min sayyiati a'malina dari kejelekan amalan-amalan kami. Hal maknahu as-sayyi min a'malina? Apakah maknanya kejelekan dari amalan-amalan kita yang kita berlindung kepada Allah daripadanya? Fayakunu min babi idhafatin naw'in ila jinsih wa yakunu bima'na min yang akhirnya atau yang menjadi termasuk di dalam bab penyandaran jenis atau penyandaran macam terhadap jenisnya. Wa yakunu bima'na min dan maknanya berarti di antara kejelekan-kejelekan kami begitu aku berlindung dari kejelekan-kejelekan kami. Atau min bermakna bayan. Bayaniyah. Wa qila ma'nahu min uqubatiha allati tasu'u. Jadi kejelekan amalan kami. Apakah maknanya? Ya Allah aku berlindung kepadamu dari amalan-amalan kami yang jelek. Jadi berlindung dari akibat jelek karena sebab amalan-amalan kami yang jelek. Atau berlindung jangan sampai amalan kami jelek. Sama enggak? Berbeda. Berlindung dari kejelekan amal kami berarti dia meminta perlindungan kepada Allah jangan sampai amalan kami yang jelek mengakibatkan kejelekan pada kami. Kalau yang kedua, Berlindung kepadamu dari amalan-amalan yang jelek tadi. Jangan sampai aku terkena. Jangan sampai aku terjerumus dalam amalan yang jelek. Jangan sampai aku terjerumus dalam amalan yang jelek. Qala Fayakunut takdir, maka takdirnya adalah min uqubati a'malina lati tasu'una. Jangan sampai menimpa kami akibat dari amalan-amalan jelek kami. Yang menyebabkan kami tertimpa ubah. Baik. Ala kulihat. Apakah min bermakna dari atau min bermakna bayan? Kedua-duanya menunjukkan <clears throat> meminta perlindungan Jangan sampai kami terjerumus dalam amalan yang jelek. Satu. Atau jangan sampai amalan jelek kami menimpakan kejelekan pada kami. Baik. Wa yurajjihu hadal qawl dan dirajihkan pendapat ini annal isti'adah takunu qad tadammanat jami'asyar. Yang rajih adalah bahwa yang namanya perlindungan adalah meminta perlindungan dari segala kejelekan. Berarti berlindung dari amalan yang jelek, jangan sampai kami terjerumus dalam amalan yang jelek, dan juga kalau ternyata terjerumus dalam amalan yang jelek, kami juga berlindung. Jangan sampai kami diadab. Maafkanlah kami. Jangan sampai amalan jelek itu menjelekkan kami. Mabhum. Mana yang lebih rajin? Ya kedua-duanya. Namanya berlindung dari semua kejelekan. Dari kejelekan amal-amal kami yang jelek dan dari akibat kejelekan amalan-amalan kami. Fa'inna syurural anfusi tastalzim a'mala sayyi'ah. Karena yang namanya kejelekan jiwa konsekuensinya akan membuahkan amalan yang jelek pula. Amalan yang jelek Konsekuensinya akan menyebabkan ukubah yang jelek. Ya kan? Jiwa yang jelek melahirkan amalan yang jelek. Amalan yang jelek melahirkan apa? Balasan. Ada tiga kejelekan. Kita berlindung dari yang mana? Ya dari semuanya. Aku berlindung dari jiwa-jiwa yang jelek. Dan aku berlindung dari amalan-amalan yang jelek. Jangan sampai aku berbuat amalan yang jelek. Dan kalau ternyata qadarullah terjerumus dalam amalan yang jelek, selamatkan kami dari uqubah, dari balasan amalan yang jelek. Fanabbaha bisyururil anfusi ala taqtadihi min qubhil a'mal. Maka diingatkan disinggung jeleknya jiwa atas apa-apa yang konsekuensinya melahirkan amalan yang qabih, qubhul a'mal. Faktafa bidikriha minhu, maka cukup menyebut kalimat kejelekan jiwa. Itu huwa asluh, karena itulah memang pokoknya. Tumadha karagayata syarri, ومنتهاه وهي سيئات التي تسوء العبد من عمله Kemudian disebutkan puncak kejelekan, ujung tertinggi dari kejelekan yang akan menjelekkan seorang hamba. Yang akan tasu'ul abda min amalih dari amalan-amalannya. Maka kita berlindung minal uqubati wal alami. berlindung dari balasan-balasan, dari rasa sakit, siksaan. فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر وفرعه وغايته ومقتضاه maka perlindungan tadi mencakup semuanya. Aslus syari, pokoknya kejelekan, yaitu jiwa wa far'ahu cabang-cabangnya yaitu amalan-amalan jelek wa ghayatahu dan goyah ujung dari kejelekan tadi adalah uqubah wa muqtadahu dan perkara yang akan didapat oleh para pendosa kejelekan yang akan didapat oleh para pendosa wa min du'ail malaikati lil mu'min qawluhum dan di antara doa yang diucapkan oleh para malaikat untuk seorang yang mukmin. Sebagaimana di dalam surat al mukmin Atau sering juga disebut surat Ghafir. Disebutkan di sana, Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu. Malaikat-malaikat yang memikul arsh. Dan juga yang di sekitarnya mereka yastaghfirun memintakan ampun untuk hamba-hamba yang saleh. Apa kalimatnya? Waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idin faqad rahimtah. Waqihimus sayyi'at. Ya Allah selamatkan mereka dari kejelekan-kejelekan. Wa man taqis sayyi'at. Siapa yang kau selamatkan dia dari sayyi'at, pada hari itu, faqad rahimta. Berarti engkau telah merahmati dia. Fahada yatadammanu talaba wiqayatihim min sayyiatil a'mal wa uqubatiha allati tasu'u sahibaha. Perhatikan kalimatnya hanya sayyiat. Titik. Lindungilah sayyiat. Adab neraka sayyiat. Kemurkaan Allah juga sayyia. Artinya orang yang dimurkainya mendapatkan kejelekan dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah murka kepadanya. Kemudian penyebabnya penyebab orang masuk neraka, penyebab orang dimurkai apa? Nah, dosa-dosa. Maka itu juga sayyia. Dosa-dosanya karena apa dia lakukan? Karena jiwanya yang jelek. Karena jiwanya sayyi'ah juga. Maka berlindung pula dari jiwa yang sayyi'ah dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga disebutkan waqihimus sayyi'at dengan jamak. Lindungilah dia dari kejelekan, kejelekan, kejelekan, kejelekan, kejelekan. Yatadamman mada? Yatadamman talaba wiqayatihim. Terkandung di dalamnya meminta perlindungan untuk mereka dari kejelekan amalan. Satu. Wa uqubatiha dan kejelekan balasan-balasannya. Allati tasu'u sahibaha yang akan membuat jelek pelaku-pelakunya. Fainahu subhanahu mata waqahumul amal sayyi waqahum jaza'ahu as-sayyi. Karena siapa yang Allah lindungi dia dari amalan yang jelek, berarti dia juga dilindungi dari balasan yang jelek. Seorang yang dilindungi dari amalan yang jelek, maka dia dilindungi dari balasan yang jelek pula. Wa in kana qawlahu Walaupun kalimatnya wa man taqis sayyi'at yauma idin faqad rahimta. Siapa yang kau lindungi dia dari kejelekan-kejelekan berarti engkau telah rahmati dia. Itu azhar fi uqubatil amalil matlub wa ghayatuha wa wiqayatuha yauma idin. Walaupun kalimat itu lebih zahir, lebih tampak tentang balasan-balasan amalan. al-matlub yang dituntut untuk Tuhan yang dituntut untuk dilindungi daripadanya pada hari itu. Walaupun ayatnya dohirnya, tampaknya mengarah kepada balasannya. Lindungilah mereka dari balasan. Tetapi lafadznya a'am. Lebih umum dari itu. Dilindungi dari kejelekan, dilindungi dari kejelekan adalah dilindungi dari azabnya dan dilindungi pula dari amalan yang menyebabkannya. Karena manusia tidak akan bisa menghindari amalan-amalan jelek tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang nggak akan bisa selamat dari dosa-dosa kalau tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada kekuatan dan daya upaya, kemampuan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wa in qila kalau dikatakan faqad sa'aluhu subhanahu an yuqima atau an adab al jahim. Kalau dikatakan Bukankah mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad sa'aluhu Subhanahu wa taala an yaqiyahum untuk dilindungi untuk melindungi mereka dari azab al-jahim. Wa hadha huwa wiqayatul uqubati sayyi'ah. Dan itulah perlindungan dari balasan kejelekan. Karena jahim adalah neraka. Yang menyala-nyala. Yang merupakan azab. Yang ditimpakan kepada para pendosa. Maka makna yaqiyahum al jahim berarti meminta perlindungan dari balasan terhadap kejelekan-kejelekan dosa. Fadalla ala annal murada bisayyi'ati allati sa'alu wiqayataha al-a'malus sayyi'ah. Berarti ini menunjukkan yang dimaukan dengan kejelekan-kejelekan yang para, para malaikat minta untuk dilindungi mereka, itu adalah amalan jelek yang akan menyebabkan azab yang jelek. Wa yakunu alladhi sa'alahu al-malaikatu nadhira masta'adha minhu nabi Berarti yang dimintakan oleh malaikat adalah yang nabi berlindung. Persis. Nadhir maknanya sama. Yang diminta oleh malaikat itu adalah sama dengan yang nabi berlindung daripadanya. Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Berlindung dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan dari kejelekan amal-amal kami. Dari kejelekan amal-amal kami yang jelek dan dari kejelekan balasan dari adab-adab terhadap amalan kami. Malaikat mendoakan juga itu. Barakallahu fikum. ولا يرد على هذا قوله يومئذ فإن المطلوب وقاية الشرور سيئات الأعمال ذلك اليوم وهي سيئات في أنفسها tidak disebutkan ala hada atas yang demikian kalimat yauma idin Fa innal matluba wiqayatu syururi sayyiat. Karena yang dimaukan adalah perlindungan dari kejelekan-kejelekan. Amalan-amalan. Dzalikal yaum. Di sini barakallahu fikum ada kalimat wa man takis sayyiat yauma idzin. Awal tidak disebut. Waqihimus sayyiat. Hanya itu saja. Tetapi kemudian, setelah itu, dan siapa yang nanti yauma idin, hari itu kau lindungi dia, Berarti engkau telah merahmati dia. Sejak di dunianya sudah dirahmati dengan taufik. Sehingga tidak terjerumus dalam dosa-dosa yang menyebabkan adab. Sisa-sisa dosa yang terjerumus di dalamnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua barokah dari doa malaikat dan doa para hamba-hamba tadi yang berlindung kepada Allah dari sayyiat. Sedangkan disebutkan yauma idin karena pada hari itu orang-orang yang jiwanya jelek terancam azab. Fa innal matlub biqayata syururi sayyiatil amal. Berarti yang diminta oleh para malaikat tadi adalah atau yang dimaksud dengan kalimat waman taqis sayyiat yauma idzin siapa yang kau lindungi dia dari kejelekan yauma idzin pada hari itu yakni kejelekan syurur pada jiwa-jiwa mereka hari itu wahiya sayyiatun fi anfusiha yaitu kejelekan pada jiwa jiwa Kila, kita jawab, wiqayatus sayiat nawa'an. Kita jawab bahwa kejelekan atau perlindungan dari kejelekan ada dua. Ahaduhuma wiqayatu fi'liha bittaufiq. Fala tasduru minhu. Perlindungan pertama, dilindungi dari perbuatannya. Dari perbuatan jelek bit dengan diberi taufik. Sehingga kalau akan mengerjakan amalan soleh dimudahkan oleh Allah. Ketika akan melakukan perbuatan jelek ada saja yang menggagalkan. Taufik tidak jadi lagi, tidak jadi lagi. Padahal sudah tergoda, sudah hampir mengerjakan, tidak jadi lagi. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah datang ke tempatnya ketiduran. Allah lindungi oleh jaga, Allah jaga hambanya ketika Allah memberikan taufik kepadanya. Allah itu yang pertama. Wasani yang kedua. Wiqayatu jazaiha bil maghfirah. Yang kedua, perlindungan dari balasannya. Walaupun perbuatan dosanya terjadi, perbuatan jeleknya terjadi, Allah lindungi dia dari jaza, dari balasannya. Dengan apa? Bil magfirah. Dengan diampuni, dimaafkan. Fala yu'aqabu alaiha, tidak dibalas atasnya. Fatadammanatil ayatu su'alal amraini. Maka di dalam permintaan malaikat tadi di dalam ayat terkandung permintaan perlindungan dua-duanya. Perlindungan jenis pertama dan perlindungan jenis kedua. Wadharfu taqyidun lil jumlati syartiyah la lil jumlati talabiyah. Sedangkan dharfnya mengikat jumlah syartiyah. Bukan jumlah talabiyah. Jumlah talabiyah adalah yang pertama. Kalimat waqihimus sayyi'at. Itu talabiyah. Apa ciri-ciri talabiyah? Belajar kan? Jumlah talabiyah. Jumlah talabiyah adalah yang tidak bisa dikatakan benar atau salah. Bighaddin nazar an qailihi. Kita nggak berbicara siapa yang mengucapkannya. Tetapi isi bahasanya itu bukan yang bisa, ya, tidak, bukan. Kalau saya berkata, si Fulan tidak hadir. Kan bisa dikatakan, salah, Fulan hadir. Atau bisa dikatakan, tidak. Atau dikatakan iya, dia hadir. Tapi kalau saya katakan, ambil air. Betul, nggak ada, nggak bisa dibetulkan. Ambil air itu tolabiyah ambil air. Atau sebaliknya, jangan duduk. Gak ada kalimat benar, salah, gak bisa. Karena itu tolabiyah. Menyuruh, melarang, satu lagi. Lafat-lafat doa. Waqihimus sayyiat. Itu juga tolabiyah. Adapun jumlah syartiyah adalah kalimat berikutnya Waman taqis sayyi'at faqad rahimta. Waman taqis sayyi'at yauma idin faqad rahimta. Ini jumlah syartiyah. Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wa dharfu taqyidun lil jumlati syartiyah." Yang kedua, bukan jumlah talabiyah yang pertama tadi, waqihimus sayyi'at. وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان. Dan perhatikan pula apa yang terkandung dalam khobar. Biasanya diiringkan, dibandingkan jumlah tolabiyah dengan jumlah khobariyah. Kalau jumlah tolabiyah nggak bisa dikatakan benar atau salah, tetapi kalau khobariyah ciri-cirinya sebaliknya. Bisa dikatakan benar atau salah. Tapi kita nggak bicara yang bicaranya. Tidak membahas siapa yang ngomongnya. Tapi isi kalimatnya itu bisa dikatakan ya, bisa dikatakan tidak. Itu berita berarti. Jumlah khabariyah yang dikhabarkan oleh malaikat tadi, yaitu dalam memuji orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yastaghfiruna lilladzina amanu wa amilus salihat. Wal ihsan ilal mu'minin dan kebaikannya kepada orang-orang beriman dengan istighfar, dengan memintakan ampun untuk mereka, istighfar lahum. Qad waqaddamu baina yaday istighfarihim tawassulahum dan juga diberikan di hadapan istighfarnya ada tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan ilmunya, dengan keluasan rahmatnya, dengan keluasan ilmu dan rahmatnya. Tatadammanu ilmahu bidunubihim. Tawasulnya itu mengandung kabar bahwasanya Allah Maha Tahu, Engkau yang Maha Tahu. Termasuk di dalamnya mengetahui dosa-dosa para hambanya wasbabaha dan mengetahui sebab-sebabnya wa dan juga tahu kelemahan mereka. Fasa'atu ilmihi luasnya ilmu Allah tatadammanu ilmahu bidunubihim wa asbabiha wa bidha'fihim dan tahu pula tentang lemahnya mereka anil ismah Artinya Allah maha tahu tentang hambanya yang berbuat dosa dan mengapa mereka berbuat dosa. Dan Allah pun tahu bahwa manusia ini lemah dari kemaksuman. Apa maknanya lemah dari kemaksuman? Gak akan bisa untuk bersih sama sekali dari dosa. Gak akan bisa. Allah maha tahu. Ya Allah. Wahai yang maha tahu keadaan hambanya. Ampunilah mereka. Jauhkan mereka dari kejelekan-kejelekan. Sesungguhnya siapa yang kau jauhkan mereka dari kejelekan, engkau berarti telah merahmati dia. Tawasulnya dengan luasnya <clears throat> ilmu Allah <clears throat> subhanahu wa ta'ala. Yang kaitannya adalah termasuk ilmu tentang hambanya, dosa-dosanya, dan sebab-sebabnya, dan kelemahan hambanya yang tidak mungkin bisa maksum wastila'i aduwihim wa anfusihim dan juga bagaimana mereka kadang terkalahkan oleh musuhnya yang bernama syaitan. Wahawahum yang kadang terkalahkan oleh hawa nafsunya. Waltibaihim kadang terkalahkan oleh tabiat-tabiatnya. Wa mazuyina lahum minad dunyati wa Dan juga karena apa yang sudah diindahkan siapkan untuk mereka dari dunia dan perhiasan-perhiasannya. Dicatat kalau ada papan tulis, kalau nggak ada kalian catat di buku kalian sendiri. Berapa sebab-sebab orang terjerumus dalam dosa? Hah? Yang disebut kalau Ibnu Qayyim di sini. Pertama kelemahan mereka sebagai manusia. Da'fihim. Kedua, terkalahkan oleh syaitan. Oleh musuhnya. Ketiga, terkalahkan oleh hawa nafsu. Keempat, terkalahkan oleh tabiat. Apa bedanya tabiat dengan hawa nafsu? Kalau hawa nafsu adalah sebuah ketamakan dari dirinya, pengen dapat lebih banyak, pengen untung lebih banyak, pengen mendapatkan semuanya itu hawa. Tetapi kalau tabiat itu memang hajatnya dia. Seorang kelaparan. Biasanya terdorong untuk mencuri. Biasanya. Karena mau beli tidak punya uang. Tidak beli kelaparan. Nah, ini beda dengan hawa nafsu. Dia lapar. Maka beberapa sebab-sebab orang berbuat dosa menyebabkan dosa itu jadi ringan. Dan karena sebab-sebab tadi dosa jadi berat. Ada yang bisa jadi berat, ada yang bisa jadi ringan, tergantung asbabud dunub, tergantung sebabnya dia berbuat. Kalau karena ketamakan tadi, hawa nafsu bisa besar ancamannya. Tetapi kalau karena tabiat, karena hajat, yang ada pada dirinya. Kadang seorang khalifah memaafkan. Dimaafkan dia tidak dipotong tangannya karena dia mencuri karena kelaparan. Wallahu arhamur rahimin. Sedangkan Allah lebih penyayang lagi dan Allah lebih rahmat. Baik. Ada lagi sebab berikutnya. Sudah berapa kalian catat? وَمَا زُيِّنَ مِنَ الدُّنْيَةِ وَزِينَتِهَا Dan apa yang diindahkan bagi mereka dari dunia. Dan perhiasan-perhiasannya. Sehingga orang yang berbuat dosa yang sama. Di Indonesia. Dengan orang yang berbuat dosa yang sama. Di Saudi Arabia. Akan berbeda nilai kejahatannya. Mengapa? Hah? di sana. Hampir-hampir kau nggak akan melihat fitnah-fitnah wanita di tempat-tempat tertentu. Karena sekarang di tempat-tempat lain sudah mulai terbuka. Ala kulli walaupun terbuka, lebih terbuka di sini. Iya kan? Di sana masih ya, tertutup dengan kerudung mereka. Orang di tempat yang jelek, di lingkungan yang wanita-wanitanya kasiatin ariyatin ma'ilatin mumilatin ru'usuhunna ka'aslimatil bukhtil ma'ilah. Terjerumus dalam dosa. Ya tetap dosa, tetapi lebih ringan. Mengapa? Ada sebab-sebabnya. Tetapi kalau yang tidak ada sebab-sebabnya, di tempat yang Masya Allah, lingkungan ahlus sunnah, lingkungan muslimin yang taat, tiba-tiba melakukan dosa yang sama. Ya keterlaluan. Di tempat lain, kamu sudah berusaha untuk menundukkan pandanganmu, wanitanya yang manggil. Abi, abi, iya. Hah? Digoda. Ini sama ini berbeda. Yang tadinya nengok jadi nengok. Barakallahu fikum. Itu juga penyebab seorang terjerumus dalam dosa. Mazuyyina lahu minad dunya. Wa ilmihi bihim dan ilmu tentangnya. Yang tidak tahu aman. Kamu enggak begitu? Enggak tahu saya. Kamu enggak ke sana, enggak dengar? Enggak tahu. Tetapi yang tahu dia diuji oleh Allah. Datang jangan, datang jangan, datang jangan. Itu di sebelah acaranya. Ini dekat. Lihat ustadznya dulu. Lihat musyrifnya, lihat enggak. Terus lurut lari. Nonton. Malam pulang sungut-sungut. Karena tahu. Yang tidak tahu, yang enggak tahu tidur saja. enggak ada ujian pada dia. Oh ini ada acara yang bagus di sini. Enggak tahu. Sekarang dibalik. Demikian pula ilmu tentang agama. Yang ini kurang ilmu agamanya, yang ini tinggi ilmu agamanya. Akan berbeda pula nilai dosa yang sama. Dilakukan oleh orang yang jahil, dilakukan oleh orang yang punya ilmu, akan berbeda nilainya. Sehingga orang yang jahil biasanya lebih mudah terjerumus dalam dosa. Sehingga barakallahu fiikum. Id ansha'ahum minal ardi ketika Allah adakan dari muka bumi wa idhum ajinnatun fi butuni ummahatihim dan ketika mereka dalam keadaan janin di perut-perut ibu mereka wa ilmahu sabiq bi annahum la budda an ya'su Allah Maha tahu dari sejak mereka diciptakan dari muka bumi diciptakan dari tanah dan kemudian mereka di perut-perut ibu mereka, Allah Maha tahu ketika mereka dilahirkan di mana, ketika mereka dibesarkan di lingkungan apa, ketika mereka belajar di mana, ketika mereka dapat fitnah, sekian banyak fitnah, fitnah apa saja, Allah tahu semuanya. Wa ilmuhu sabiq bi annahum la budda an ya'su. Maka dengan sebab-sebab tadi yang kalian catat, Allah tahu mereka akan terjerumus dalam dosa. Wa anahu yuhibbul afwa wal maghfirah. Tapi Allah suka untuk memaafkan, untuk mengampuni. Wa ghaira dhalika min sa'ati ilmihi alladhi la yuhitu bihi ahadun siwa.